Alhamdulillah wa kafa wa salatu salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du faqala al rahimallahu ta'ala faslun yang beri mu'allim sepatutnya seorang guru berakhlak bil mahasin dengan berbagai akhlak mulia yang terdapat yang diajarkan oleh syariat dan berakhlak dengan sifat-sifat yang terpuji dan dengan perangai yang disukai yang diajarkan oleh syariat. Di antaranya adalah sifat zuhud berkaitan dengan masalah dunia, watakallul minha dan ya, mempersedikit mengambil yang sedikit dari dunia dan tidak terlalu peduli dengan dunia dan tidak terlalu peduli dengan ahlu dunia dengan orang-orang kaya ya tidak terlalu tidak menjadikan dan menganggap orang yang kaya dan orang yang hebat dunianya adalah orang yang wah orang yang hebat atau semacam itu demikian pula berakhlak dengan as-sakha wal jud Eh, dermawan dan pemurah dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Demikian pula hendaknya seorang guru memiliki eh, perangai yaitu talaqatul wajah, wajah yang ceria, wajah yang sering dihiasi senyuman, maka berwajah ceria atau wajah yang ber, yang sering eh, berhias senyuman adalah satu hal akhlak yang mulia dengan catatan min khairi uju khurujin ila hadul khala'ah ketika wajah yang berseri-seri dan sering senyum tersebut tidak sampai keluar sampai batas menurunkan derajat dan kehormatan demikian juga al-hilm tidak mudah marah, bersabar. Demikian pula membersihkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Demikian pula berakhlak dengan selalu memiliki sifat hati-hati atau warok. Ya, kemudian sikap khusuk, ketundukan, kemudian sakinah ketenangan wal waqar dan berwibawa tawadhu rendah hati dan khudu eh, tunduk menjauhi ya, tertawa itu tertawa terbahak-bahak maksudnya adapun senyum maka sudah e, maka itu e, lain itu telah disebutkan di masalah tolakotul wajah maka tertawa yang dimaksudkan adalah tertawa, tertawa yang berlebihan, tertawa yang ngakak. Kemudian berlebih-lebihan dalam bergurau dan tidaklah sifat seorang guru atau seorang guru, seorang guru ngaji adalah seorang yang selalu melakukan wadhaif syariah selalu melakukan amalan eh, selalu melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh syariat amal-amal rutin yang diperintahkan oleh syariat. Semacam tanbib ya, membersihkan badan dengan membersihkan kotoran di badan. Demikian pula menghilangkan rambut-rambut yang syariat memerintahkan untuk menghilangkannya. Semacam memangkas kumis dan memotong kuku. Demikian pula e, menyisir jenggot dan menghilangkan dari badannya bau-bau yang tidak sedap. Artinya rajin mandi. Jangan kurung ngaji kok nggak pernah mandi sehingga baunya apek. Ya. Menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Jadi karena keringat atau karena yang lain. Dan menghindari pakaian-pakaian yang terlarang. Pakaian-pakaian yang terlarang mungkin pakai sutra atau yang lain yang tidak dibolehkan oleh syariat. Waliyahdar kulal hadar dan adalah waspada dengan sebenar-benar waspada dari sifat hasad, riak pamer, kagum dengan diri sendiri dan meremehkan orang lain meskipun orang lain itu memang benar-benar senyatanya lebih rendah daripada dirinya. Demikian pula sepatutnya seorang guru ngaji itu adalah seorang yang mengamalkan hadis-hadis yang ada tentang tentang berpikir, tentang bertasbih dan bertahlil dan berbagai pikir serta doa-doa yang lain. Dan tidaklah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika dia sendirian wa alaniyah ataupun ketika dia di depan banyak orang. Dan taklah dia terus menerus dalam keadaan demikian. Dan taklah yang menjadi tempat bergantungnya dalam semua urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pasal ini An-Nawawi menyebutkan beberapa sifat yang selayaknya dimiliki oleh uh, seorang muslim secara umum dan terlebih lagi seorang yang berstatus sebagai guru ngaji, baik guru TPA ataupun yang lainnya. di antara yang beliau sebutkan adalah uh, zuhud. Ya. Demikian pula beliau menyebutkan warok. apa beda zuhud dengan warok? Penjelasan yang dinilai paling baik tentang masalah ini adalah penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, tentang perbedaan zuhud dan warok. Ya, Warok adalah sikap e, meninggalkan segala hal yang berbahaya di akhirat. Meninggalkan segala hal yang berbahaya di akhirat. Jika ada satu perbuatan, satu amal, atau satu harta mengambilnya atau perbuatan yang lain itu membahayakan di akhirat, menyebabkan murka Allah, menyebabkan e, masuk neraka dan yang lainnya maka ditinggalkan. Itu wara. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka orang yang zuhud adalah orang yang hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat di akhirat dan mereka meninggalkan hal-hal yang berbahaya di akhirat atau hal-hal yang tidak berbahaya namun tidak manfaat. Mereka tinggalkan karena yang mereka lakukan hanya hal-hal yang manfaat di akhirat. Berbeda dengan orang yang warak, orang yang warak hanya meninggalkan hal-hal yang berbahaya di akhirat. Artinya hal-hal yang nilainya sia-sia, tidak ada bahayanya dan tidak ada manfaatnya di akhirat masih dikerjakan. Itu orang yang warak. Oleh karena itu, maka berdasarkan penjelasan ini, zuhud itu lebih tinggi daripada warak. Kemudian di antara yang akhlak luhur, akhlak mulia yang beliau sampaikan, yang disampaikan oleh An Nawawi adalah tolakotul wajahi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berkaitan dengan masalah ini, latahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kalian meremehkan amal kebajikan meskipun sekedar senyum di hadapan saudaramu. Berwajah ceria di hadapan saudaramu. Maka memiliki wajah ceria adalah satu hal yang e, akhlak luhur yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di antara perbuatan ma'ruf sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi berkaitan dengan masalah bermuka ceria, maka di sini manusia memiliki tiga sikap. Ada orang yang antipati dengan sikap eh, dan wajah ceria. Isinya cuma pasang muka sangar, cemberut dan menakutkan. Oke, ini ini sikap yang tidak benar. Ya, ini tidak bukanlah hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada ini adalah orang yang tafrid dalam masalah ini eh, dan ada orang yang ifrat, orang yang berlebihan dalam bermuka ceria, ya, kemana-mana senyum, jangan-jangan sampai kemudian tidak ada jejak senyum juga senyum sendiri. Maka ini juga tidak benar. Eh, oleh karena itu sikap yang benar adalah sikap yang ketiga permuka bermuka ceria satu amal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jangan berlebihan, lebihan jangan over Ya, sebagaimana dikatakan oleh An Nawawi di sini. telakatul wajhi min ghairi khujin ila hadil khala'ah. Berwajah ceria, bermuka ceria, sering senyum, akan tapi tidak sampai derajat ya, menurunkan kehormatan karena berlebih-lebihan senyum pada semua orang ya. ketemu kambing juga senyum ah, ketemu ayam senyum ah. kemudian di antara sifat mulia yang disampaikan oleh ah, An Nawawi di sini adalah menjauhi banyak bergurau maka banyak bergurau adalah sifat tercela ya. tidak pernah bergurau juga sifat yang tidak benar maka orang yang setiap hari isinya cuma gurau saja, nah, ini juga ini sikap yang tidak benar, ini iksar minal mazah. Namun orang yang tidak pernah hidupnya cuma serius semua. Nah, isi hidupnya serius. Ini juga sikap yang tidak benar. Sikap yang benar adalah hidup itu perlu diberi bumbu uh, gurau akan tapi ya, perlu di, sebagaimana makanan perlu diberi garam akan tapi kalau garam terlalu kebanyakan tuh kasinan ya, terlalu asin sehingga tidak enak demikian juga kalau ya, terlalu sedikit ya, maka itu hamba juga tidak enak maka demikianlah hidup yang benar ya diberi garam namun ya, secukupnya maka dikatakanlah An-Nawawi itu di antara sifat mulia adalah menjauhi terlarut sering bergurau. Artinya boleh bergurau, bergurau satu hal yang baik asalkan tidak overdosis. Asalkan tidak berlebih-lebihan dan itulah petunjuk Nabi, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jumpai eh, perkataan Nabi yang merupakan gurau dengan para sahabat akan tapi itu sangat Eh, sedikit dibandingkan perkataan-perkataan Nabi yang serius dengan para sahabat. Oleh karena itu Nabi bergurau, namun Nabi bergurau secukupnya ya, dan tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu sering. Kemudian di antara sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang dai atau seorang muslim secara umum, terlebih lagi seorang dai dan guru ngaji adalah rajin berpikir, bertasbih, bertahlil, dan berbagai zikir dan doa-doa yang lain. Karena sebagian orang yang sibuk dengan ilmu itu sampai melupakan berzikir. Ya. ya. Lupa untuk banyak berdoa, ya. lupa untuk mempraktekkan, mengamalkan doa-doa yang Nabi ajarkan dalam keseharian dari bingung dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi satu hal yang sangat-sangat penting harusnya dimiliki oleh seorang muslim secara umum dan seorang yang uh, seorang dai, seorang mubalik, seorang guru ngaji secara khusus. Kemudian berikutnya pasal berikutnya wayang berikan sepatutnya bagi seorang guru untuk bersikap lembut biman yakra alaihi dengan muridnya orang yang membaca Al-Quran di depannya maksudnya muridnya dalam bersikap lemah lembut dengan muridnya uh, wa bihi menyambut muridnya yang merasa gembira dengan kedatangan muridnya di tempat belajar dan berbuat baik kepada muridnya. Namun yang namanya berbuat baik ya bihasa bihalihima sesuai eh, berbanding eh, sesuai dengan keadaan kondisi keduanya. wina kami mendapatkan riwayat dari Abi Harun al-Abdi dia mengatakan kuna na'ti Abu Sa'id khudri kami mendatangi sahabat Nabi sallallahu Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu Fayaqul maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai seorang yang menjadi wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu talibul ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kal sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna nasalakum tabaun Sesungguhnya manusia itu mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aktaril ardi. Dan sesungguhnya akan ada banyak orang mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi. Ya, akan datangi kalian wahai para sahabat dari berbagai penjuru bumi. Yatafaqqahuna fid yang mereka datang untuk belajar agama. Fa'idha ataukum fastausu fastausu bihim khairah maka jika mereka datang kepada kalian fastausu bi khaira maka berlaku baiklah kepada mereka. Di sini dilihatkan oleh kata an yang di sini dilihatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang dan selain keduanya dan kami mendapatkan riwayat yang redaksinya semacam di atas dalam Musnad Darimi dari Abu Darda radhiallahu anhu. Akan tapi di uh, Abu Ainain Abu Ainain mengatakan di tahqiqnya bahasanya hadis ini adalah hadis yang daif. Kemudian uh, Abdul Qadir Arnaud uh, eh, mengatakan di tahqiqnya bahasanya riwayat Darimi tidak dijumpai. jumpai. Nawawi mengatakan ini ada redaksi yang semisal dalam riwayat Darimi. Kata, kata Abdul Qadir Arnaud dia tidak menjumpai uh, riwayat dari uh, riwayat uh, dari Abu Darda yang ada dalam Musnad Ad-Darimi. Akan tapi tidak dijumpai belum tentu tidak ada buktinya Abu Ainain mengatakan di takribnya bahasanya ini ada di beliau jumpai di eh, dalam riat ada ini. Akan tapi juga hadisnya lemah, mukdal, hadisnya terputus. Sebenarnya hadisnya lemah. Tentang sahabat Abu Darda eh, di bagian akhir kitab terdapat penjelasan tentang nama aslinya. Ya, Abu Darda ini nama aslinya Uwaimir dan ada ulama yang mengatakan nama aslinya adalah Amir. Ya, hadis ini jadikan dalil oleh An-Nawawi beliau sebutkan berkaitan dengan masalah menyambut seorang murid. Ya, yurahib bihi. Ah, di riat ini disebutkan Abu Sa'id menyambut seorang yang datang hendak belajar dengan mengatakan marhaban biwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentang tentang masalah menyambut uh, murid Eh, saya pernah baca uh, riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Mungdiri di Tarhib wa Tarhib namun saya tidak um, begitu ingat pasti tentang status hadisnya. saya disebutkan bahasanya ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ketika kedatangan seorang murid dia mengatakan marhaban bitolibil ilm Selamat datang wahai seorang penuntut ilmu. Untuk saya nggak ingat dengan pasti status riwayatnya yang jelas. Uh, saya ingat pasti itu riwayat yang ada di uh, eh, hadis yang bisa ada di Tarhib terhib, karya Al Hafid Al Mungdiri. Kemudian berikutnya Fasal berikutnya dan sepatutnya seorang guru itu memberikan anasihah kepada murid-muridnya dan yang dimaksud dengan an di sini adalah mengendaki kebaikan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adinu an-nasihah. Agama itu hakikat agama adalah an-nasihah. Kami bertanya liman untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk Allah, kitabnya dan Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Diatkan oleh muslim. Kata An Nawawi di antara bentuk an-nasihah untuk Allah dan untuk kitab Allah adalah memuliakan orang yang membaca kitab Allah, memuliakan seorang yang hendak belajar Al-Quran, dan membimbing mereka untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Dan bersikap lembut dengan seorang yang hendak belajar Quran, dan membantunya untuk untuk tetap belajar sebisa mungkin ya, sebisa mungkin yang bisa dilakukan. Demikian pula di antara bentuk nasihat untuk Al-Quran, untuk kitab Allah adalah mengambil hati ya, orang yang belajar Al-Quran. Dan tidaklah seorang guru itu samhan adalah orang yang longgar, ya, orang yang mudah, bitaklimihi firifkin ketika dia mengajarkan Quran kepada muridnya dan dia mengajarkannya pun dengan penuh kelembutan. Memutalaqqifan bihi dan lembut dengan muridnya dan menyemangati dan sering menyemangati dan menye, uh, mengompor-ngompori muridnya untuk selalu belajar. Dan sepatutnya bagi seorang guru untuk mengingatkan muridnya tentang keutamaan belajar. Supaya hal ini bisa menjadi sebab dia untuk semangat dan menambah semangat ya, menambah semangatnya dalam belajar. Kemudian tidaklah seorang guru menanamkan kepada muridnya agar zuhud dalam masalah dunia dan memalingkan muridnya jangan memiliki kecenderungan kepada dunia dan tertipu dengan dunia. Danlah dia seorang guru yang baik mengingatkan muridnya bahasanya menyibukkan diri dengan Quran dan menyibukkan diri dengan berbagai ilmu syar'i adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kokoh hatinya, kokoh jiwanya dan jalan yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya itu yaitu menyibukkan diri dengan kitab Allah, menyebutkan diri dengan ilmu-ilmu syar'i adalah derajat para nabi sallallahu wasallamuhu alaihi. Para nabi eh, mereka lah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu syar'i, menyibukkan diri dengan kitab suci. Maka orang yang menyibukkan berusaha untuk menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang manfaat semacam ini, maka dia berusaha menyerupai ya, para nabi dalam masalah ini. Kemudian yang baru sepatutnya seorang guru itu yahnu yahnu ala talib dia sayang dengan muridnya dan memperhatikan maslahat-maslahat muridnya memperhatikan eh, hal-hal uh, yang maslahat dan manfaat untuk muridnya sebagaimana perhatian perhatian sang guru dengan maslahat dan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan anaknya. Dan adalah dia memperlakukan muridnya ya, sebagaimana dia memperlakukan anaknya. Fisyafakoh alaihi dalam masalah curahan kasih sayang. Dan dalam masalah memperhatikan maslahat murid. Oleh karena itu, di, di samping itu tidaklah seorang guru itu bersabar dengan sikap kurang sopan yang dimiliki oleh muridnya. Dan su'u adabihi dan e, tidak beradab, tidak sopan santun yang e, sikap yang tidak sopan, yang tidak santun yang dimiliki oleh muridnya. Dan telah dia memaklumi bila bihi kurang sopan muridnya Fiba'dil ahyan dalam sebagian kondisi. Tapi kalau kurang sopannya terus-terusan ya, ya lama-lama nggak bisa dimaklumi ya kalau cuma itu ahyan ya cuma kadang-kadang saja kurang sopannya ya bisa dimaklumi. Kalau terus-terusan setiap hari kok nggak sopan terus ya tentu uh, bisa uh, tidak bisa uh, uh, menjadi tidak bisa dimaklumi. Maka di sini dikatakan memaklumi kekurang sopanan ketika fibatil ayat dalam sebagian keadaan, bukan kebiasaannya. Fa'inal insan karena sebenarnya seorang manusia itu mu'aradun linaqais mungkin saja berbuat yang tidak sempurna lebih-lebih lagi jika usianya masih muda. Maka kemudian karena usianya muda semangat untuk bertanya jadinya malah ngeyel dan debat, bantah. Nah, maka ya seorang guru diminta seharusnya untuk memaklumi. Dan adalah seorang guru mencintai untuk menginginkan untuk muridnya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri minal khair eh, eh, dalam hal kebaikan. Dan tidaklah dia membenci dan tidak menginginkan untuk muridnya apa yang dia benci untuk dirinya. Minanakais dari sifat-sifat kekurangan secara mutlak. Maka terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian tidak akan benar-benar beriman hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsihi. Sehingga kalian menginginkan untuk ya, saudaranya sesama muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, dalam salah satu riwayat uh, di, di ada tambahan minal khairi. Ya, minal khairi yaitu menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri ini hanya terbatas dalam hal-hal yang baik-baik saja. Tidak boleh dalam masalah keburukan. Oleh karena itu maka Eh, satu hal yang bagus dikatakan oleh An Nawawi di sini. Ya, hendaknya seorang itu menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri minal khairi berupa kebaikan. Ini hanya berlaku dalam masalah kebaikan. Hanya berlaku dalam masalah kebaikan. Tidak berlaku dalam masalah keburukan. Eh, tidak boleh orang berdalil dengan hadis ini untuk dan membantu temannya nyontek dalam ujian misalnya. Wah, saya menginginkan dia dapat nilai yang baik, bagus. Bagaimana saya dapat nilai yang bagus? Maka saya bantu dia untuk nyontek. Misalnya. Kemudian berdalil layu minu ahadukum hatta yuhibali akhihi ma yuhibbu nafsihi. Ini tidak benar. Karena menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri ini adalah berlaku minal khairi. Ini ada kaitnya, tidak mutlak. Namun ada batasannya, yaitu selama dalam masalah kebajikan. Jika itu masalah keburukan, membantu dia untuk berbuat dosa, ini kejelekan. Ya, membantu dia untuk menipu, untuk uh, nyontek dalam ujian, ini keburukan. Maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Maka menginginkan untuk orang lain apa yang kita inginkan untuk diri sendiri ini tidak mutlak dalam semua perkara kebajikan ataupun keburukan. Nah, akan tetapi ini khusus dalam masalah kebaikan saja. Kalau yang diinginkan oleh saudara kita itu sebut adalah keburukan, ya jangan dituruti. Maka di antara di antara uh, amalan yang merupakan cabang iman adalah menginginkan untuk muslim yang lain apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Maka orang yang benar-benar beriman menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, maka orang yang e, cacat imannya ketika dia tidak menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, dan hadis ini adalah salah satu, salah satu dalil haramnya membunyikan mercon. Dan orang yang membunyikan mercon menginginkan untuk orang lain apa yang tidak dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia ingin orang lain mendengarkan suara mercon, sedangkan dia membunyikan mercon sambil tutup telinga. Maka dia tidak menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia tidak ingin dengar, namun dia ingin orang lain mendengar. Maka menginginkan untuk orang lain apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri ini adalah satu satu hal yang hukumnya wajib sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di kitab beliau Kitabul Iman dan mengatakan bahasanya Allah eh, Allah dan Rasulnya tidaklah meniadakan iman kecuali dalam perkara yang hukumnya wajib. Tidak ada peniadaan iman kecuali dalam perkara yang hukumnya wajib. Tidak ada peniadaan iman dalam perkara yang hukumnya dianjurkan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan iman untuk orang yang tidak menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan bahasanya menginginkan untuk orang lain apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri adalah satu hal yang hukumnya wajib. Karena tidak ada peniadaan iman kecuali dalam perkara yang hukumnya wajib. Kemudian dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata Abu Ainain ditakdirnya tahqiqnya oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad secara ringkas dan sanatnya hasan. Ibn Abbas mengatakan aku nasi alayyat manusia yang paling mulia menurutku adalah jalisi teman dudukku yaitu muridku alladhi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya yang dia ya, dia melangkai banyak orang karena ingin duduk di dekatku Lau stata'tu alla yaqa'ad ala wajhihi la fa'altu. Seandainya aku mampu tidak ada lalat yang hinggap di wajahnya, ya, ini saya akan aku lakukan. Maka Ibn Abbas mengatakan murid ya, manusia yang paling mulia menurutku adalah muridku. Itu muridku yang rajin, yang cari tempat di depan meskipun harus melangkai banyak orang. Karena dia ingin mendengarkan dengan jelas, menyimak dengan baik, maka dia uh, banyak orang untuk bisa duduk di dekatku. Nah, karena dia manusia yang paling mulia menurutku maka Ibn Abbas mengatakan seandainya aku bisa uh, ya, mampu untuk tidak pernah ada seekor lalat pun yang uh, nempel di badannya atau di mukanya ini saya aku akan melakukannya. Dan melihat yang lain Ibn Abbas mengatakan inna dubaba la alaihi fayudhiyani Ya, sungguh jika ada seekor lalat kok nempel e, hingga pada dirinya di badannya maka aku e, maka hal tersebut menyakitiku maka aku turut susah dan sedih ketika ada lalat menempel di badan orang itu kemudian pasal berikutnya yang bagi sepatutnya bagi seorang guru untuk tidak sombong ya ta'azam tidak sombong terhadap murid-muridnya akan tapi tidaklah dia bersikap lembut pada murid-muridnya dan tawaduk dengan murid-muridnya. Maka terdapat eh, tentang e, tawaduk li ahadinas untuk umumnya manusia, manusia secara umum terdapat banyak dalil yang telah dikenal. Maka bagaimanakah dengan orang-orang yang mereka itu statusnya sebagaimana anak sendiri, yaitu para murid? Ditambah mereka ini adalah orang-orang yang tersibukkan dirinya dengan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ditambah lagi dengan orang ini e, memiliki hak tambahan sebagai seorang sahabat. Sahabat dalam belajar. Dan seorang yang taradud ilaihi. E, sering mendatanginya. Taradada ilah itu artinya sering datang kalau tarot dada maknanya ragu-ragu. Tarot dada fi artinya ragu-ragu. Non tarot dada ilah itu artinya sering datang, bolak balik mondar mandir mendatanginya. Terdapat sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan linu liman limun, bersikaplah lembut kepada orang-orang yang kalian ajari waliman tata'allamuna minhu dan bersikaplah lembut kepada guru yang kalian belajar darinya. Ya. Di tahqiqnya Abu Ainain mengatakan nanti ini daif diatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wa Mutafaqih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkapnya hadis utlubul ilma watlubu ma'al ilmi as-sunnah wal hilma carilah ilmu dan carilah bersama ilmu sunnah dan sikap ya, al-hilm sikap tidak mudah emosi ya, bersikaplah lembut kepada orang-orang yang kalian ajari dan kepada orang-orang yang menjadi guru kalian dan janganlah kalian menjadi para orang-orang yang berilmu yang sombong, yang bengis sehingga kebodohan itu mengalahkan ilmu kalian. Kemudian setelah panjang lebar e, disimpulkan maka hadis ini layak but bihadal lafwi e, eh, hadis dengan redaksi dan bunyi semacam ini tidak sahih meskipun maknanya benar. Meskipun maknanya benar bersikap lembut kepada murid e, bersikap lembut kepada guru ini adalah makna, e, maknanya benar dengan berbagai dalil umum yang diisyaratkan oleh penulis yaitu dalil umum tentang tawaduk. Ya, terdapat banyak dalil yang memerintahkan untuk tawaduk kepada semua orang. Kalau untuk semua orang saja kita diperintahkan tawaduk, gimanakah dengan orang yang uh, menjadi yang statusnya sebagaimana anak sendiri yaitu para murid ditambah mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka sibuk dengan hal yang mulia itu sibuk dengan Al-Qur'an. Kemudian dari ayat as sakhtiani rahimullah taala beliau mengatakan yang bagi lil alim ayat doa turafa ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wajal. Sepatutnya bagi seorang alim, seorang guru, seorang yang berilmu untuk meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang cara baca e, Ayub ini e, di akhir kitab Anawi mengatakan sinnya di fatkah ya, taknya di kasrah. Ya, berarti sahtiani. Kata Abu Amr Ibn Abdul Bar, ya, Ibn, Ibn Abdul Bar al-Maliki, beliau mengatakan, uh, Ayub ini adalah seorang yang pekerjaannya adalah tukang sama, tukang menyamak kulit di kota Basrah. Oleh karena itu, maka dia disebut digelari ini hmm, Sakhtiyani maka beliau adalah seorang ulama besar, memprofesinya adalah tukangnya makbulib. Kemudian yang bagi ayu adiba al muta'alim. Kemudian sepatutnya seorang guru untuk melatih muridnya tentu ala tadrib dengan bertahap. melatih muridnya dengan bil adabi sunniyah dengan adab-adab yang diajarkan oleh sunnah wasyam mardiyah dan dengan perilaku yang uh, yang diridhoi yang disukai dan melatih muridnya agar uh, melatih jiwanya ya, melatih jiwanya bidaqaiq khafiyah dengan berbagai perkara yang detail dan samar adalah dia melatih muridnya agar melatih jiwanya karena jiwa itu perlu dilatih untuk taat. Jiwa itu perlu mendapatkan latihan agar terdidik untuk gemar melakukan ketaatan karena jiwa itu mengajak kepada kejelekan kecuali yang Allah sayangi. Demikian juga adalah yu'awid dia membiasakan muridnya untuk menjaga diri dalam semua perkara baik perkara yang tersembunyi ataupun perkara yang jelas. Demikian juga adalah seorang guru itu menyemangati muridnya dengan perkataan dan perbuatan si guru yang berulang-ulang. Menyemangati muridnya untuk ikhlas dalam beramal, wasit dan memiliki uh, kejujuran, ketulusan, memiliki niat yang baik, merawat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua uh, kedepan mata dan tidaklah seorang guru memberitahu muridnya bahasanya dengan hal itu. Dengan adanya niat yang ikhlas, dengan adanya niat yang baik dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan jadi sebab terbuka bagi seorang murid berbagai pintu ilmu. Sehingga akan lapanglah akan lapanglah dadanya dan akan memancar dari hatinya ya nabiul hikami akan mancar dari dada dari hatinya mata air yang akan mengeluarkan e, bukan air namun mengeluarkan hikmah mengeluarkan kata-kata bijak kata-kata yang e, bisa jadi nasihat kata-kata yang menyejukkan wala ta'if dan akan jadi sebab akan memancar darinya latifah latifah itu hal-hal yang lembut atau yaitu uh, apa ya kalau bahasa sekarang mungkin fawaid ilmiah yang detail yang yang samar yang kalau orang itu tidak jeli dia tidak akan bisa mendapatkannya dari misalnya ada satu hadis atau satu ayat itu mengandung makna yang mendalam sebagian makna tersebut itu tidak bisa ditangkap jika sekilas saja dan hanya bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu yang mendalam ilmunya dia bisa menangkap di antara kandungan ayat ini adalah demikian, di antara makna hadis ini adalah kandungannya adalah demikian. Itu disebut latifah. Hal-hal yang menarik, ya, hal-hal yang bagus, yang itu detail, samar, lembut yang ada dalam sebuah dalil. Dan dengan itu maka Allah akan memberkai ilmunya, Allah akan memberkai keadaannya, dan Allah akan memberikan taufik untuknya dalam semua perbuatan dan perkataannya. Kemudian berikutnya pasal berikutnya tentang hukum mengajar, An-Nawawi mengatakan taklimul muta'alimin mengajari orang tentang ilmu syar'i atau tentang Al-Qur'an secara khusus dan ilmu syar'i secara umum itu hukumnya fardu kifayah. Maka jika ada jika tidak ada orang yang yasluh, orang yang layak orang yang kapabel. Jika tidak ada orang yang layak untuk mengajar kecuali satu orang saja, ta'ayyana alaihi, maka hukum mengajar jadi fardu ain untuk orang tersebut. Maka hukum mengajar jadi fardu ain atas orang itu. Jika tidak ada orang yang layak dan mampu, pantas, kapabel untuk mengajar kecuali satu orang. Akan tapi jika ada banyak orang yang bisa mengajar, Ya Yaslu at-ta'lim dihim, ya yahsul ta'lim bi di. Maka mengajar itu sudah uh, terwujud jika sebagian mereka sudah mengajar. Akan tetapi jika mereka semua tidak mau mengajar, maka semuanya dosa. Sedangkan jika sebagian dari orang tersebut telah melaksanakan hal ini, kewajiban ini yaitu mengajar, maka gugurlah dosa dari yang lain. Wa intolaba atau tuliba min ahadihim jika ada seorang yang sudah layak untuk mengajar dimintai secara pribadi oleh orang lain tolong ajari saya, tolong ajari saya Al-Qur'an. Tolong ajari saya baca Al-Qur'an. Famtana. Lalu orang yang dimintai ini menolak. Apa hukumnya? Fa'adharul wajahain maka pendapat yang paling kuat dari dua pendapat yang ada dalam madhab syafi'i adalah orang tersebut tidak dosa akan tetapi dia melakukan hal yang makruh jika dia tidak punya udhur jika dia tidak punya alasan untuk ya, alasan yang membenarkan perbuatannya untuk menolak menolak untuk mengajar ini hukum Eh, mengajar mengajari Al-Quran ya, secara khusus atau belajar ilmu agama yang memang dibutuhkan secara umum. Ya, hukumnya fardu kifayah. Tapi jika di satu daerah itu cuma ada yang bisa itu cuma satu, jadi fardu ain untuk orang itu. Tapi jika di satu daerah, di satu wilayah itu terdapat banyak orang, sebagian sudah mengajar dan sudah cukup, ya sudah, ya tidak ada dosa bagi yang lain. Namun kalau di satu daerah terdapat banyak yang layak untuk mengajar Quran, semuanya tidak mau mengajari Quran semua, sibuk dengan dunianya masing-masing, ya. ada yang sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan ininya, tidak ada yang mau mengajar, maka dosa semua. Gimana kalau ada orang yang dimintai untuk mengajar secara langsung oleh murid tertentu atau oleh orang tertentu maka e, di sini disampaikan kata Nawawi ada dua wajah. Wajah itu adalah istilah untuk pendapat yang ada dalam madhab yang bukan pendapatnya imam madhab. Artinya imam madhab tidak berbicara tentang masalah ini. Maka wajah lain, maka dalam masalah ini ada dua wajah. Artinya ada dua pendapat di antara ulama-ulama syafi'iyah dan imam syafi'i tidak punya pendapat tentang masalah ini. Imam Syafi'i tidak punya pendapat tentang masalah ini. Karena Imam Syafi'i tidak punya pendapat dalam masalah ini, maka yang berbicara tentang masalah ini adalah para ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Nah, para ulama-ulama bermadhab Syafi'i punya dua pendapat. Pendapat yang dinilai oleh eh, An-Nawawi sebagai pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan hukumnya makruh kecuali jika memang ada udur Eh, alasannya sudah ada tempat belajar kamu bisa belajar di tempat yang lain saya punya kesibukan yang ini tidak bisa saya tinggalkan ya. maka ini bisa jadi udur jadi alasan sehingga eh, dia bisa menolak permintaan langsung dari seorang yang tidak belajar kemudian berikutnya yustahabulil mu'alim dianjurkan bagi seorang guru hendaknya dia semangat dan antusias dalam mengajar dan adalah dia lebih mengutamakan kegiatan mengajar daripada kepentingan-kepentingan pribadi yang bersifat duniawi yang bukan kepentingan yang urgen dan mendesak. Kemudian di antara adab seorang guru ketika mengajar, hendaklah dia mencurahkan seluruh hatinya. Fi hali julusihi ketika dia duduk mengajar, hendaklah dia curahkan seluruh hatinya untuk mengajari muridnya. Kalau dalam hal ini masalah Quran, liqa'ihim yaitu untuk membacakan Quran yaitu mengajari Quran untuk murid-muridnya. Maka adalah dia curahkan seluruh hatinya untuk kegiatan mengajar. Artinya dia tinggalkan berbagai sebab yang menyibukkan ya, semua sebab seluruhnya yang menyibukkan hatinya dari kegiatan mengajar. Wa ma'rufah dan hal tersebut sebab-sebab yang menyibukkan seorang dari kegiatan belajar mengajar adalah banyak dan itu sudah dikenal. Ya, kalau di di zaman sekarang diantaranya adalah sibuk dengan HP. Maka sepatutnya guru kalau ngajar yaitu ya HP-nya disilen atau dimatikan atau ditinggal di rumah. Jangan kemudian lagi ngajar, kemudian ngajar berhenti karena ketak-ketik SMS padahal tidak beruri, tidak uh, bukan perkara yang vital ini. Uh, ini, ini kata Anawi bukan mengajar yang baik. Mengajar yang baik, ya, hendaklah seorang itu mencurahkan seluruh hatinya, perhatiannya untuk ngajar. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang menyibukkan dari kegiatan mengajar. Dan demikian juga sebaliknya, murid yang baik Ketika gurunya ngajar sudah mencurahkan seluruh diri, uh, seluruh perhatiannya, jangan malah sibuk ketak-ketik SMS. ini bukan murid yang baik, dia nggak uh, totalitas dalam belajar. Ya. Gurunya sudah uh, perhatian benar-benar ngajar, tidak ya. bawa HP, tidak macam-macam, tidak uh, disibukkan dengan uh, HP, malah uh, malah muridnya malah sibuk di bawah buku sambil ketak-ketik SMS. <clears throat> Ini tidak benar. Ini bukan adab. Ah, ini tidak beradab dalam ah, dalam belajar. Ini tidak sopan dalam ah, kegiatan belajar. Ya, kalau mungkin baru pemula dalam belajar ya harap dimaklumi Nah, kalau yang sudah lama belajar kok masih punya kebiasaan buruk semacam itu, nah ini mungkin sudah tidak bisa lagi dimaklumi. Kalau mungkin ya, kalau yang baru awal-awal belajar ya tadi berlaku adab yang sebelumnya hendaknya guru itu ya memaklumi kekurangan ajaran muridnya. Kemudian wa ayakuna harison dan tidaklah seorang guru itu semangat untuk memahamkan murid. Ini yang paling termasuk di antara hal yang satu game adalah memahamkan murid. Dan itulah kegiatan termasuk kegiatan yang paling pokok adalah mengajar yaitu membuat bagaimana seorang murid itu faham dengan memberi contoh, dengan membuat contoh, dengan uh, mungkin dengan membuka pertanyaan apa yang belum jelas. Uh, nanti kemudian di atau kemudian pintar dalam memilih kata sehingga kalau dalam kalau pakai kalimat semacam ini murid nggak paham nggak paham apa maksud kalimat ini ya, dicari bahasa yang lebih sederhana, bahasa yang lebih mudah, sehingga murid itu faham. Atau oh, dengan kata lain gini loh, nggak paham juga dengan kata lain, nah cari lagi. Belum paham juga ya dengan kata lain harus pandai eh, dalam memilih kata yang sederhana dan memahamkan. Karena tujuan dari belajar eh, mengajar adalah memahamkan dan bukan bukanlah tujuan e, mengajar orang itu kemudian pamer ilmu di depan muridnya. Kemudian wa ayyuti kula insanin dan adalah seorang guru itu memberikan untuk uh, untuk setiap orang dari mereka mayalikubi yang layak, yang cocok untuknya. Maksudnya jangan diberi materi banyak untuk orang yang tidak kuat menerima banyak materi. Demikian pula jangan terlalu sedikit orang yang kuat menerima tambahan materi. Maka tanya seorang guru itu mengetahui kondisi ya, dan kemampuan murid. Ini apa ini? Terutama kalau ini muridnya sedikit atau ya uh, privat. Nah ini yang muridnya yang uh, kemampuan daya dongnya itu rendah, ya jangan uh, diajak yang muluk-muluk, yang tidak paham, yang cuma dia cuma bingung meskipun manggut-manggut. Maka jangan diberi materi yang terlalu banyak untuk yang tidak kuat diberi banyak materi. Nah, jangan terlalu sedikit untuk orang yang sebenarnya ingin dapat banyak materi. muruhum demikian pula hendaklah dia perintahkan muridnya untuk mengulangi apa yang telah dia hafal. Misalnya ini menghafal Quran, ya, maka diperintahkan guru memerintahkan muridnya untuk mengulangi apa yang dia telah hafal. Dan guru yang baik memberikan pujian alaman doharab najabatuhu untuk murid yang nampak cerdas. Selama tidak dikhawatirkan ya, ada masalah dengan sanjungan tersebut. Misalnya kemudian murid jadi ujub sombong dengan kemampuan dirinya atau hal-hal yang lainnya. Maka di antara uh, sikap guru yang baik adalah memberikan pujian memberikan pujian atau ya memberikan motivasi dengan eh, agar semakin semangat untuk belajar dengan memberikan pujian namun dengan catatan dan memberikan pujian di depan orang yang dipuji para ulama mengatakan hukumnya boleh ya, para ulama mengatakan hukumnya boleh ya, sebagaimana dikatakan oleh Al Bukhari di judul bab di Adabul Mufrad demikian juga dikatakan oleh An Nawawi di judul bab di Riyadhus Salihin memberikan pujian di depan orang yang dipuji hukumnya boleh Ya, selama tidak dikhawatirkan timbul masalah dengan pujian ini. Uh, timbul ujub, uh, sombong di hati orang yang dipuji. Kalau menimbulkan dikhawatirkan dia jadi sombong dan ujub, kagum dan bangga dengan dirinya sendiri, nah ini uh, terlarang memuji langsung di depan orang yang dipuji. Oleh karena itu, maka memuji murid adalah satu sikap guru yang baik dengan catatan muridnya itu memang siap untuk diberi pujian. Waman kasar dan jika ada murid yang melakukan taksir, kecerobohan, tidak menunaikan kewajiban, ya, tidak mengerjakan PR atau yang lainnya, tidak mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan oleh guru, maka annafahu hendaklah disikapi keras. Namun taknifan latifan. Namun ya kerasnya ya keras yang sedikit saja, latifan saja. Malam yaksa tanfirahu, selama malam yuksa tanfiruhu, selama tidak dikhawatirkan eh, murid tersebut kabur. Ini ah, kalau ya, guru ngaji kok terlalu keras, akhirnya muridnya mutung, nggak mau ngaji ya jangan. Ya ini ada murid yang tidak melaksanakan kewajiban, dan misalnya uh, hak, uh, setoran hafalan ulang yang harus dilakukan kok tidak setor, nah, maka dicela. Non dicela sedikit saja. Kenapa nggak nggak uh, eh, makan tugas? Kenapa tidak setor ulang? Ya. Kamu punya sibuk apa? Oh? Belum belum punya anak saja udah ini. Saya yang sudah punya anak saja masih sempat, nah, misalnya. Lembut saja, ya, tidak terlalu kasar. Karena jika terlalu kasar nanti dikhawatirkan dia mutung belajar dia akan uh, dikhawatirkan dia tanfir, ya. dia akan menjauh, hanya malah nggak mau belajar. Dicela akan tapi dicela yang ringan. Celaan yang itu mengandung motivasi dan celaan yang tidak terlalu kasar yang menyebabkan murid nanti malah uh, tidak mau lanjut belajar. Kemudian janganlah seorang guru itu memiliki hasad kepada salah seorang muridnya gara-gara karena kehebatan, eh, kepiawaian yang nampak dimiliki oleh salah satu muridnya. Jangan pula uh, yastakfir merasa telah punya banyak peran pada muridnya, merasa memberikan banyak satu hal yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada muridnya dengan sebab dirinya. Maka guru yang baik eh, tidak kemudian mungkit-mungkit jasanya kepada muridnya, kamu kalau nggak saya ajari nggak tahu kamu jadi orang apa, ya. Ah, nggak boleh keluar kata-kata semacam itu. Janganlah dia punya punya eh, eh, terungkap pada mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ungkapan kalau eh, dia telah memiliki puan yang sangat banyak yang itu jadi sebab Allah memberikan nikmat kepada si murid ini. Nikmat berupa nikmat ilmu. Fa'inal hasad maka sesungguhnya hasad sifat hasad untuk orang lain, untuk orang asing, orang yang tidak punya hubungan apapun, itu hukumnya haram dan sangat-sangat haram. Maka bagaimanakah seorang guru kok hasad lil muta'alim dengan muridnya sendiri? Yang murid itu statusnya sebagaimana anaknya sendiri. Dan ya, wa ya'udu min fadilatihi dan keutamaan yang didapatkan, kelebihan dan keistimewaan yang didapatkan oleh seorang murid itu nanti akan kembali kepada gurunya ya, di akhirat dengan pahala yang besar dan di dunia dengan sanjungan yang indah. Maka Anawi mengatakan, kenapa seorang guru kok hasad dengan muridnya? Bukankah jika dia punya murid yang baik, punya murid yang pandai, murid yang cerdas, di dunia orang akan bertanya, belajar sama siapa orang ini? Maka apa? Oh dia muridnya fulan. Oh pantas muridnya beliau. Pantas saja beliau orang ini pintar semacam ini karena didikan si fulan. Maka fadilah atau keistimewaan sang murid yang demi yang cerdas, yang pandai dan luar biasa itu kembali ke gurunya sendiri di dunia. Sanjungan untuk murid itu nanti ketika ada murid itu cerdas maka nah, nanti gurunya yang dapat sanjungan. Beda kalau murid itu kelakuannya tidak benar, itu cuma tanggung jawab murid kok, dasar memang murid nggak nggak tahu diri, ah, gurunya nggak kena. Tapi kalau muridnya itu pintar, ini kayak yang dapat fadilah, yang dapat keutamaan, gurunya disebut-sebut. Kalau muridnya ini bandel, beling, macam-macam, udah dasar anak beling memang. Ah, <clears throat> meskipun guru pintar kayak gitu ya, dasar beling yang beling. Maka guru nggak dipersalahkan kalau muridnya itu uang ajar, beling, nakal dan sebagainya. Eh, guru tidak kena dampaknya, muridnya yang dipermasalahkan. Maka tapi kalau muridnya ini uh, orang yang cerdas, pandai, maka guru akan terangkat namanya. Itu di dunia. Wafil akhirah asawab al jazil dan pahala yang besar itu juga menunggu seorang guru, ya, karena muridnya yang cerdas, muridnya yang manfaat karena ini adalah berkat bimbingan eh, si guru setelah tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjadi sebab mandala ala khairi falau mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menunjukkannya. Maka jika murid itu berbuat baik, maka guru akan mendapatkan pahala semua yang dilakukan oleh muridnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Dan dalam uh, sebelum kita akhiri uh, uh, sedikit saya mau mengupas kembali masalah uh, perihal Al Haris Al Muhasibi. Bagaimana kemarin kita singgung bahasanya Al Haris Al Muhasibi adalah seorang yang ditahbir oleh Imam Ahmad bin Hambal. Uh, Imam Ahmad bin Hambal uh, mentahdir bahkan menghajarnya. Ya, mentahdir agar orang tidak duduk di pengajiannya bahkan menghajarnya. Dan di sini terdapat pelajaran tentang banyak pelajaran tentang masalah dakwah, masalah hajar dan yang lain berkaitan dengan masalah pribadi Al Haris Al Muhasibi. Bagaimanakah hajar yang manfaat, boykot yang manfaat? Ini adalah terdapat pada boykotnya Imam Ahmad untuk Al Haris Al Muhasibi. Sebagaimana disebutkan di Tahdibut Tahdib, demikian juga disebutkan di uh, eh, Tahul Baghdadnya Al Khatib Al Baghdadi. Di sana disebutkan bahasanya Eh, dari Abdul Qasim An-Nasr Abadi dia mengatakan aku mendapatkan cerita bahasanya Al Haris Al, -Muhas, eh, Al Muhasibi ini berbicara tentang masalah kalam. Dia punya akidah maturidi sebagaimana kemarin kita singgung. Akhirnya uh, Imam Ahmad menghajar memboikot Haris Al Muhasibi. Gimana dampak boikotnya? Boikot Imam Ahmad terhadap Haris Al Muhasibi Faktafa. Maka Harus Muhasibi nggak berani keluar nah, di depan banyak orang. Dia sembunyi. Faktafa maka harus al pun kemudian sembunyi. Falamma mata lam yusalli alaihi ila arba'atun nafarin. Dan karena gara-gara dia diboikot oleh Imam Ahmad, maka ketika harus Muhasib ini mati, meninggal, tidak ada yang mensolati jenazahnya kecuali cuma empat orang saja. Ini contoh boykot yang manfaat. Nah, ini contoh boykot yang manfaat. Begitu Imam Ahmad memboykot harus al-muhasibi, harus al muhasibi itu nggak berani jalan-jalan keluar. Ya, nggak berani kemudian duduk di tempat umum. Ya, dia takut. Ya. Dia cuma sembunyi-sembunyi. Ya, dia hanya melakukan berbagai kegiatan yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Nggak berani terang-terangan. Dan, uh, dan Imam Ahmad membaikat Harus Muhasib ini sampai dia meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Ketika Harus Muhasib meninggal dunia, tidak ada yang berani nyolatkan. Kenapa? Dibaikat Imam Ahmad. Orang ini dibaikat Imam Ahmad. Tidak ada penduduk Baghdad yang berani nyolati Harus Muhasib kecuali empat orang saja. Kenapa? Orang ini dibaikat Imam Ahmad. Orang ini dibaikat Imam Ahmad. Maka tidak ada yang berani nyolati. Tidak berani ada yang mendekati jenazahnya. Kecuali empat orang saja. Ini boykot yang manfaat. Nah, ini boykot yang manfaat. Ya. Ya. Kalau mau boykot orang ya boykot semacam ini. Nah, nah ini layak untuk melakukan boykot. Nah, kalau boykot kita itu bisa seperti boykotnya Imam Ahmad, boykot yang ditakuti, disegani, orang-orang awam segan dengan boykot ini. Ya, sampai-sampai orang awam pun tidak berani dekati jenazahnya harus muhasibi. Nah, ya, boikot semacam ini boikot yang manfaat. Karena gara di boikot Imam Ahmad dakwahnya harus al-muhasibi itu sembunyi-sembunyi. Gak berani terang-terang, gak lagi vulgar. Nah, ini boikot yang manfaat. Ini boikot yang benar. Ini hajil yang syar'i. Adapun orang yang memboikot orang lain malah yang memboikot yang sembunyi jadinya. Malah kemudian yang boikot malah yang terang-terangan. Yang memboikot malah yang jadi sembunyi. Wah, Kenapa enggak keluar? Oh, saya boikot dia. Malah dia sembunyi di rumah. Apakah katanya mau boikot? Eh, malah bentuknya apa? Dia sendiri sembunyi di rumahnya enggak benar. Eh, kalau memang itu boikot yang manfaat, boikot yang benar ya. Yang sembunyi itu yang diboikot, jangan yang memboikot malah yang sembunyi. Kemudian berkaitan dengan Al-Haris Al-Muhasibi terdapat satu pelajaran bahasanya perbedaan dalam masalah menilai orang itu tidak kemudian menjatuhkan derajat seseorang. Imam Ahmad ha, memberikan penilaian yang keras terhadap Haris al-Muhasibi. Demikian juga Abu Zul'ah Ar-Razi. Beliau ditanya tentang masalah membaca buku ahli bid'ah, maka beliau katakan buku-bukunya harus al-Muhasibi itu di antara buku ahli bid'ah yang harus dihindari. Dan kita lihat An-Nawawi memuji Al-Haris Al-Muhasibi. Sebagaimana di, bisa dilihat dibaca di bagian belakang uh, bagian belakang Adibiyah berkaitan, berkaitan dengan Al Haris Al Muhasibi, An Nawawi memujinya dengan mengatakan beliau adalah seorang di antara orang yang mengumpulkan ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu tentang masalah syariat, ya, ilmu tentang masalah syariat dan ilmu tentang masalah hati. Apa ini kalimat An Nawawi di sini? Pujian. Apakah dengan ketika An Nawawi itu menyelisih Imam Ahmad dengan memuji Al Haris Al Muhasibi, padahal Imam Ahmad mencelanya, menghajarnya dan mentahdirnya, apakah kemudian kita jatuhkan derajatnya Imam Nawawi? Oh, dia tidak ahlu sunnah ini. Nah, kenapa dia memuji orang yang ditahdir oleh Imam ahlu sunnah? Nah, apakah kemudian ketika An Nawawi punya pandangan yang berbeda tentang Haris al Muhasibi dengan pandangan Imam ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ini menjatuhkan status kealusunahan An Nawawi? Tidak ada orang yang berkata demikian. Tidak ada yang mengatakan eh, demikian. Anda nawawi ulama, ulama al-sunnah yang dihormati. Padahal dalam masalah ini, dalam masalah harus al-Muhasibi, dia menyelisih pandangan penilaian Imam Ahmad bin Hanbal. Maka penilaian terhadap orang, penilaian terhadap orang itu bukan satu hal yang kotai yang ketika seorang itu dia memberikan nilai yang dianggap sebagai seorang yang besar dalam ahlu sunnah itu memberikan satu nilai, maka wajib atas semua orang untuk sepakat dengan nilainya. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Ketika Imam Ahmad mengatakan ini adalah orang yang muhadzar, ini adalah orang yang kena tahdir, maka tidak semua orang harus mentahdir, harus al-muhasibi. Ketika dia punya pandangan, oh, saya kira tidak masalah dengan harus muhasibi. Dia orang yang baik, tidak ada masalah dengan dirinya. Maka ketika orang itu punya pandangan yang lain karena tidak setuju dengan uh, pandangan seseorang dan dia punya alasan, ya, ya, dia punya alasan untuk punya pandangan yang, yang lain. Apa salah eh, harus masih di mana letak ini? Kesalahannya tidak separah ya, keadaannya, tidak separah itu misalnya. Nggak layaklah sampai itu. Itu cuma khotok biasa saja misalnya. Kesalahan biasa, kesalahan manusiawi maka ketika ada pandangan berbeda tentang nilai terhadap seseorang, itu tidaklah menjatuhkan derajat seseorang yang punya pandangan berbeda ini ya, dalam statusnya sebagai seorang ahlu sunnah. Maka hal ini menunjukkan tidak benarnya kaidah yang dimiliki oleh sebagian orang. Sebagian orang itu ketika sudah menetapkan uh, me, uh, ketika ada satu pihak memberikan nilai untuk satu satu yayasan atau satu person, wow ini yayasan bid'ah oh ini uh, ya, alul bid'ah. Maka dia paksakan agar semua orang setuju dengan penilaiannya. Siapa yang tidak setuju dengan penilaiannya juga berarti alul bid'ah. nah demikian. Tadi sebagaimana kita katakan buku-buku al harus Al-Muhasibi itu uh, uh, itu di, di ditahdir oleh Abu Zu'ah Ar-Razi. <clears throat> Dan pandangan Abu Zu'ah Ar-Razi ini diselisih oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan Al-Haris itu memiliki kutubun kasirah fi zuhud wa usul diyanat wa ratil alal mukhalifin minal mu'tazilah wa rafidah wa ghairihima wa kutubuhu kasiratul fawaid jaman jumatul manafi Harus al muasib itu punya buku-buku yang banyak tentang masalah zuhud, tentang masalah usul diana, tentang masalah akidah, dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang, bantahan terhadap Mu'tazilah, Rafidah dan yang lainnya. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi dan buku-bukunya itu banyak faedahnya dan besar manfaatnya. Nah, ini pandangan Al-Khatib Al-Baghdadi tentang masa bukunya harus Al-Muhasibin berbeda pandangan dengan eh, dengan pandangan Abu Zur'ah Ar-Razi. <coughs> Perbedaan dalam pandangan tentang buku seseorang, oh ini menganggap bukunya baik, ini menganggap bukunya tidak baik. Ini tidak kemudian menjatuhkan seseorang. Ketika Abu al Al razi memberikan penilaian negatif terhadap bukunya Al-Haris Al-Muhasibi, tidak kemudian semua orang harus sepakat dengan penilainya Abu Haris eh, Abu Surah Al razi Tidak kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Abu Zu'a Al razi ini. Al razi ini kemudian kita Pertanyakan ke ahlu sunnahnya gimana? Kamu menyelisih imam ahlu sunnah Abu Zu'ah Ar-Razi. Maka ketika seorang yang berilmu itu punya pandangan yang lain terhadap person atau kepada kelompok atau kepada buku itu tidak kemudian jadi eh, menjadi tanda, menjadi sebab, menjadi faktor ya, diragukannya ke ahlu sunnah seorang ahlu sunnah. Nah, tidak sebagaimana kaidah yang dimiliki oleh sebagian orang. Sebagian orang ketika dia setuju dengan satu pendapat, oh buku ini buku yang tidak layak dikonsumsi, buku yang kena tahdir. Maka dia paksa semua orang harus setuju. Hatta orang-orang yang berilmu, yang punya pertimbangan yang lain, kenapa tidak setuju dan menganggap buku ini ya, ya uh, ini kekeliruannya kekeliruan yang manusiawi, tidak sampai derajat yang fatal. Ya. Oh, keliru sebagaimana keliruannya umumnya manusia, maka kemudian dianggaplah orang ini dianggap dipertanyakan ke keahlusunahannya. Ini dipertanyakan kesalafiannya. Ini satu hal yang tidak benar. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan salat tarawih empat rakaat satu salam? Apakah ada dalil untuk salat tarawih empat rakaat satu salam? Ya, telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Bahasanya dalil ulama yang uh, salat tarawih empat rakaat satu salam, tadis Aisyah, ya, yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim Eh, dia menceritakan bagaimana sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam empat rakaat, kemudian empat rakaat, kemudian tiga rakaat. itu sebagaimana kata An Nawawi, bahasanya Zahir hadis ini menunjukkan bahasanya empat rakaat tersebut dilakukan sekaligus dengan satu salat. Oleh karena itu, maka kita hormati orang yang memiliki pendapat semacam ini. Meskipun kita katakan dua rakaat salam itu yang lebih baik. Karena empat rakaat salam tersebut kita pahami dengan hadis yang mengatakan salatul laili wan nahari masna masna. Biasanya salat e, eh, sunnah di malam dan di siang hari itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Di sebagian masjid azan subuh dua kali sekitar pukul 3 dan sekitar pukul e, eh, 4.30 apakah ini disunnahkan? Itulah yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, azan di pagi hari itu dua kali, azan pertama itu tidak mengharamkan makan dan minum dan tidak dan bukan pertanda waktu sholat subuh berbeda dengan adzan yang kedua. Dan dianjurkan jika di satu masjid itu terdapat dua adzan, e, dianjurkan agar muadzin adzan pertama berbeda dengan muadzin adzan kedua. Sebagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, di adzan pertama e, ketika masih malam dan belum subuh belum tiba, yang beradzan adalah sahabat Bilal ataupun setelah subuh tiba maka yang jadi muadzin adalah sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Apa doa ketika mulai belajar yang sesuai dengan sunnah? Tidak ada doa khusus untuk memulai belajar. Ya, eh, doa raditu billahi bila wa bil Islam dina wa muhammadin Nabiya, sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah itu doa pagi dan sore. Doa uh, itu zikir pagi petang dan bukan zikir mau belajar. Apa beda hadis gharib dengan hadis dhaif? Gharib itu artinya hadis yang sanatnya tunggal. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Boleh jadi karena ada yang terputus atau ada cacat pada rawinya. Apakah hadis gharib bisa dijadikan hujah? Jika hadis gharib tersebut hadis sahih, maka bisa jadi hujah. Akan tapi yang pernah kita singgung, Eh, bahasanya kalau Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis gharib tanpa memberikan penilaian hasan gharib atau sahih gharib cuma mengatakan eh, hadis ini gharib biasanya hadis tersebut juga hadis dhaif apa perbedaan antara fidyah dan zakat fitri? Oh, sangat banyak perbedaannya. Zakat fitri itu untuk semua orang, fidyah itu cuma untuk sebagian orang. Jika dimaksudkan adalah fidyah puasa, ya untuk orang yang e, tidak berpuasa karena satu udur yang membolehkan dia untuk tidak puasa dan mengharuskan dia untuk membayar fidyah semacam sakit yang menaun atau karena tua sehingga tidak mampu puasa dan tidak mampu kodok puasa. Ukuran fidyah, ya, ukuran fidyah e, yang difatwakan oleh para ulama semacam difatwakan oleh Lajnah Daimah dan e, para ulama yang lain adalah setengah sok, artinya setengahnya zakatul fitri. Apa makna ayat at-turab ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wajal perkataan Ayub tadi? Allah Ta'ala alam mungkin maknanya adalah yang adalah seorang guru itu tawadu. Adalah dia memiliki tawadu. Bukan maknanya zahirnya. Oh, kemudian cari debu, kemudian taruh di kepala. Tentang puasanya orang hamil manakah pendapat yang paling kuat apakah kodo ataukah cukup bayar fidyah saja ada lima pendapat atau enam pendapat dalam masalah orang yang uh, hamil dan orang yang menyusui bagaimanakah puasanya. Ada sebagian ulama yang mengatakan hamil dan menyusui itu cuma ada kodok saja. Ya kapan kodoknya? Ya kapan-kapan. Ya, kapan-kapan kalau sempat. Tuh gimana kalau tiap tahun hamil dan menyusui? Ya nanti kalau sudah tidak hamil dan menyusui, nah, dia ya, kodok. Nah, ini mendapat sebagian ulama. Demikian dan ini pendapat saya Abdul Aziz bin Bas, Eh, dan bahkan pendapat lajnah daimah di masa kepemimpinan uh, Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Ada yang memberikan rincian nanti bisa kodok, bisa kodok saja, bisa kemudian kodok eh, plus vidya. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini Allah Ta'ala alam dengan tetap menghormati pendapat yang berbeda Ini ya, adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar yaitu kalau orang yang Eh, hamil dan menyusui itu tidak memang tidak mampu untuk berpuasa atau dikhawatirkan ada bahaya kalau dia berpuasa, ya, maka cukup dengan bayar fidyah saja. Apakah boleh e, semua keburukan yang dilontarkan oleh saudara kita dibalas dengan yang semacam? Sebagaimana cacian boleh dibalas dengan cacian yang semisal? Apakah jika saudara kita memba, e, membalas jabat tangan kita dengan tangan kiri, boleh membalas pula dengan tangan kiri dengan tujuan memberi pelajaran. Kalau sekarang dia kita ngelukkan e, tangan kita dengan tangan kanan untuk jabat tangan dengan dia, namun dia balas dengan tangan kiri sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan, maka ya e, kalau kemudian di kesempatan yang lain dia yang nyulukan tangan kanannya kemudian kita balas dengan tangan kiri ini tidak benar. Nah, jika ya. dalam di satu kesempatan ada seorang yang menjulurkan tangan kirinya untuk jabatan tangan dengan kita ya kita beri tangan kiri ya ini yang semisal. Ketika itu terjadi. Ketika itu terjadi. Adapun sekarang kita baik-baik dengan tangan kanan kemudian dengan dengan tangan kiri maka kemudian esok esoknya kemudian dia tangan kanan kemudian kita yang tangan kiri ah, ini tidak sepatutnya dilakukan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala tahun man khanaka sekarang uh, ada orang yang khianat sama kita, uh, kemudian kita besok khianat sama dia. Ini Nabi katakan, wala tahun man khonata. Jangan engkau sekarang mengkhianati orang yang dulu pernah khianat pada dirimu. Tapi kalau uh, suatu ketika ada ada orang yang mengajak dapat tangan kepada kita dengan tangan kiri sebagai bentuk pelecehan, maka kita ulurkan tangan kiri juga. Nah, ini baca zau' sayatin sayatun misluha. Dikatakan dalam Adibian ada ulama bernama Abdul Qasim, <coughs> bukankah nama kunyah tersebut khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentang berkunyah dengan Abdul Qasim e, terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan e, bernamalah kalian namailah anak-anak kalian dengan e, bernamalah kalian dengan namaku dan janganlah kalian berkunyah berkunyah dengan kunyahku dan kunyah Nabi adalah Abdul Qasim bagaimanakah uh, apakah aturan ini masih berlaku setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka di sini ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat itu larangan itu khusus di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafat boleh orang itu berkunjung dengan Abul Qasim. Ada lagi yang mengatakan yang terlarang adalah bernama Muhammad kemudian kunyahnya Abul Qasim. Ini mengumpulkan nama dan kunyah sekaligus. Ada seorang yang namanya Muhammad dan kunyahnya Abdul Qasim. Nah ini yang tidak boleh. Adapun cuma Abdul Qasim saja namun namanya bukan Muhammad, namanya Ayub atau namanya Sulaiman atau yang lain, eh, kemudian kunyahnya Abdul Qasim itu tidak mengapa. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahasa kunyah dengan Abdul Qasim terlarang baik ketika Nabi masih hidup ataupun setelah meninggal dunia baik e, namanya adalah Muhammad ataupun namanya bukan Muhammad dan ini pendapat yang dirojikan oleh e, eh, Ibnu Qayyim rahimallahu taala dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah taala Adapun ulama yang e, punya punya Abdul Qasim maka kita maklumi boleh jadi beliau punya pendapat pendapat yang e, selain yang kita pilih. Bagaimana memotivasi keponakan yang sedang menuntut ilmu syar'i agar bersemangat saya berharap besar agar keponakan kecil saya ini bisa menjadi hidayah bagi keluarga kami untuk mengenal manhajus salaf dengan baik dan istiqomah di atasnya. Tadi disampaikan oleh An Nawawi di antara bentuk cara memotivasi orang untuk uh, dan tadi disampaikan oleh An Nawawi supaya orang itu semangat giat belajar adalah dengan mengingatkan tentang keutamaan orang yang belajar, Eh, ke, uh, eh, istilahnya keistimewaan yang didapatkan oleh orang yang belajar dan orang yang sudah belajar. Ya. Bukan hanya diperintah eh, karena betapa banyak jiwa orang itu kalau cuma sekedar perintah belum tergerak semangatnya akan tapi harus diiringi dengan apa manfaat. Apa manfaat di dunia dan apa manfaat di akhirat dengan seorang itu tekun belajar, <coughs> tekun dan rajin belajar. Disamping perlu didoakan agar Allah Subhanahu wa taala membimbingnya agar Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah-langkahnya agar dia terus komitmen dengan belajar dan belajar sehingga bisa jadi dai ahlu sunnah. Tentang sholat tahiyatul masjid, ada syarat pada masjid sehingga bisa dilaksanakan sholat tahiyatul masjid? Apakah diharuskan masjid tersebut diadakan sholat Jumat? Bagaimanakah di masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat? Apakah disunahkan sholat tahiyatul masjid? Bagaimana dengan musola yang kecil? Adakah sholat tahiyatul masjid di tempat tersebut? Jawabnya tahiyatul masjid itu berlaku untuk semua masjid. Dan masjid itu para ahli fikih membagi masjid itu menjadi dua macam. Ada eh, masjidul jamaah dan ada masjidul jami'. Ada masjidul jamaah itu masjid yang cuma untuk melaksanakan uh, sholat lima waktu dan tidak digunakan untuk sholat berjamaah. Eh, dan ada Masjidul Jami yaitu masjid yang di samping untuk sholat lima waktu juga untuk uh, uh, di samping untuk sholat berjamaah lima waktu juga untuk sholat Jumat. Maka ada masjid jamaah yang tidak digunakan untuk sholat Jumat dan ada Masjidul Jami dan semuanya adalah masjid. Ya. Apapun istilah orang, istilah orang ya, kalau Masjidul Jamaah disebut musola, langgar, surau atau nama yang lainnya, ya. maka jika, memang seandainya jika itu adalah masjid satu bangunan khusus untuk ibadah dibuka untuk umum, maka itu masjid. Ya. Baik di sana digunakan untuk sholat Jumat ataupun tidak, sehingga berlaku di sana tahiyatul masjid. Berkaitan dengan layu min ahadukum hatta yuhibba li akhihi nafsi, apakah boleh bagi kita bosan mengingatkan saudara atau teman satu wisma misalnya untuk mengaji karena sudah berulang kali diingatkan dengan bercanda ataupun serius. Meskipun mungkin saya menilai dia mungkin malu untuk rajin mengaji kembali karena sudah terlanjur jarang mengaji. Maka jawabannya ya tidak tidak perlu dan tidak ada, ya, seharusnya idealnya tidak ada rasa bosan untuk mengingatkan. Ya, boleh jadi bosan ya libur dululah. Nah, libur dulu untuk mengingatkan. Nanti besok ya diingatkan lagi. Kalau lagi malas mengingatkan ya libur juga tidak apa-apa, libur dulu ya. Nanti atau pas libur ini boleh jadi minta yang lain untuk yang ingatkan. Ya. Oh, eh, sebagai bentuk keinginan kita agar dia mendapatkan kebaikan, maka kita tidak pernah berhenti dan bosan untuk mengingatkannya dan jangan lupa mendoakannya. Karena hati di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. bagaimana cara menanamkan pelajaran tauhid kepada anak-anak? Bisa kemudian kita tanamkan dengan mungkin diajak anak itu diajak ya pengajian kecil-kecilan, ya, mungkin misalnya di rumah orang tua, kemudian ngajari anaknya kalau uh, uh, ini matahari yang menciptakan Allah, rembulan yang menciptakan Allah, bapaknya yang menciptakan adalah Allah, ibunya yang menciptakan Allah, kambing dan seterusnya. Maka kemudian setelah itu diingatkan, ya kalau itu semua adalah ciptaan Allah, maka kita harus bersyukur, terima kasih sama Allah, terima kasih sama Allah yang sholatnya untuk Allah. Dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak kecil. Nah, jangan dikatakan apa beribadah untuk Allah, bingung beribadah untuk Allah itu apa maksudnya? Anak kan tidak paham. Ya, ya langsung saja kemudian ya, kita harus berterima kasih kepada Allah, sholatnya, nah, itu, sholat, ya, sholatnya nyembah Allah atau baca rajin iko atau yang lainnya atau ikut sholat kalau ibu pas sholat atau bapak uh, uh, maka ikut uh, ikut sholat. bagaimana sikap kita sebagai guru menghadapi murid yang susah diatur sehingga mengganggu teman yang lain? Ya, maka perlu keterampilan karena kalau mengajar anak kecil itu lebih banyak seni daripada ilmunya. <coughs> bisa dengan mengajar orang gede, ya, itu bisa lebih banyak ilmunya daripada seninya. Dan kalau ngajar anak kecil, anak TK, anak TPA, nah, itu lebih banyak seni. Seni menarik perhatian anak-anak supaya anak itu diam. Maka uh, ya butuh kreasi dan itu butuh bakat. Orang yang tidak bakat mengajar anak kecil ya isinya cuma jengkel terus. Maka ya mungkin bisa diisi asati dengan mungkin kalau itu sebuah kelas, mungkin ada di samping ada guru pokok, ada guru pendamping yang berusaha untuk guru nah, pokok itu ngajar dan mengendalikan suasana kelas atau ada guru pendamping yang juga tugas yang nggak ngajar namun cuma mengingatkan jika ada yang usil, ada yang nakal. Sebagaimana diterapkan di sebagian tempat. Seberapa jauhkah dibolehkan interaksi dengan saudara kandung yang sudah balik? Misalnya boleh memeluk, merangkul atau seterusnya. Uh, maka <clears throat> Berkaitan dengan masalah ini banyak faktor, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, para ulama mengatakan e, kalau saudara meskipun itu saudara, kalau jarang bertemu itu interaksi hukum interaksinya itu lebih ketat daripada saudara yang satu rumah. Saudara yang satu rumah dengan saudara yang berbeda tempat jarang ketemu, ketemu ketemu udah gede. Wah ini kakakmu loh, nah, cuma diasuh budemu uh, ah, dia sebut ini kakakmu baru ketemu udah gede semua ini lain statusnya dengan yang sejak kecil bersama ini para ulama menjelaskan dalam rangka untuk satu dariah ya, dalam rangka untuk satu dari dariah menutup jalan kemungkaran eh, para ulama membedakan ya, membedakan antara interaksi antara saudara yang jarang bertemu dan saudara yang setiap hari kumpul dan ketemu setiap baru sejak kecil tuh ya main jotos-jotosan macam-macam teman-teman ah, lain dengan yang tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu sudah besar. Maka kalau saudara yang tidak pernah ketemu itu distatuskan sebagai ajnabi dalam sikap. Hati-hati, ya cuma boleh jabat tangan, ya, tidak boleh yang lebih dari uh, daripada itu. <coughs> Berbeda dengan saudara yang uh, kumpul satu rumah sejak kecil, maka di sini ada agak ada kelonggaran. <coughs> maka pada asalnya boleh e, misalnya mencium itu boleh jika dengan catatan tidak dikhawatirkan fitnah. Ya, dengan catatan tidak dikhawatirkan fitnah. Sebagaimana dalilnya sebagaimana seorang ayah boleh mencium, e, ya, sebagaimana Abu Bakar mencium e, putrinya Aisyah <coughs> dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium e, putrinya Fatimah. Maka semisal itu adalah orang-orang e, yang masih mahram. Ya, akan tapi dengan catatan dengan syarat amdul fitnah tidak dikhawatirkan timbul godaan atau timbul masalah. Terlebih lagi e, kalau apalagi orang ini orang yang e, maka perlu diperhatikan orang yang e, ya antara saudara yang ngerti aturan agama dengan yang tidak. Nah, ini juga satu hal yang patut diperhatikan. Saya mengajar anak-anak kadang saya takut mengajari mereka dengan doa-doa yang sunnah dikarenakan nanti ketika mereka ditanya orang tua, lu kok beda doanya? siapa yang ngajari, bagaimana solusinya. Misalnya kemudian doa makan, doa makan yang yang benar cukup Bismillah, nggak perlu Allah mabarik lana dan seterusnya. Ya kalau kalau e, kita ajari ya doa yang yang tepat ya, yang pendek saja, yang simpel, yang mudah Bismillah. Ya. Ada nanti doa yang panjang. Nanti kalau ada yang tanya, kok doanya panjang? Wah panjang bu, itu saya yang mau pendek saja. Ya. Ya, maka anak diajar untuk memberikan jawaban, namun dengan jawaban yang logis, yang ya, eh, jawaban yang sederhana, namun memahamkan. Tidak terlalu harus tele tele oh, itu tidak ada tuntunan dari Nabi atau <laughs> diajari saja ini doa yang pendek, yang simpel. Nah, nanti kalau ada yang tanya lu kok doanya kayak gitu, Kok oh, saya ini diajari doa yang pendek. Kalau kalau mau doa yang panjang ya silahkan, saya mau yang pendek saja